kalau jual beli jauh Jual beli itu sama riba jauh gambarannya. Wa halallahu al-bai'a dan Allah halalkan baik jual beli. Jadi kalau mau mau kembangkan harta jual beli dagang. Tapi jangan bukan dengan cara minjemin. Ya, jual, jual barang, beli modal. Ya, modalin barang, jual itu jual beli bukannya duit ini dijadiin kayak dagangan pinjemin ada bunganya pinjemin ada bunga beda itu dengan jual beli ya Allah halalkan jual beli wa harrama riba Allah haramkan Faman ja'ahu mau'izatun min Rabbi siapa orang yang telah datang kepadanya nasihat dari Tuhannya. Fantaha lalu berhenti nggak kerjain lagi. Karena di antara kegemaran orang-orang Arab dulu jahiliyah, mereka tuh di samping dengan gemar judi, gemar zina, riba, ya, riba paling senang. Oh. Sebelum datang Nabi diangkat menjadi Rasul itu wah riba. Ya. Bahkan di zaman Nabi udah diangkat menjadi ya Rasulullah masih ada para yang masih senang gitu karena udah merasa uh, enak dengan cari duit, kembangin uang dengan riba itu nggak ninggalin Islam, tapi nggak ninggalin riba. Ya. Baik itu riba gorot, riba nasiah dan lain-lainnya. Siapa orang yang datang kepadanya nasihat dari Tuhannya lalu dia berhenti, padahal masalah, maka baginya apa yang lalu? Ya lalu udah deh, Allah punin mana? Ya. Wa, wa amru ilallah urusannya terserah Allah. Allah Allah ampunin, memang Allah maha pengampun. Kalau Allah azab, ya Allah maha, ya, maha, maha berkuasa. Memang dia hambanya yang berhak azab Allah. Waman 'ada siapa orang yang kembali melakukan itu riba. Paula ika ashabunna maka mereka itu penghuni neraka. Oh biha itu Kekal. Jadi pemakan-pemakan riba sampai mati itu kekal di dalam neraka. Ya. Dengar ayat orang kafir kekal, pemakan riba kekal di dalam neraka. Makanya berhenti daripada riba. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا Ittaqullaha wa dharu ma bagiya minar riba. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah, tinggalkan apa-apa yang tersisa daripada riba. Jadi riba-riba yang yang tipis, yang kopi, tinggalin juga. Ada orang yang kaya-kaya ini dagang, tapi sebetulnya riba. udah Berapa sami menjual ini, Sampai ikhtiar nih ulama. Jual cek ya. Eh? Cek. Cek mundur. Uker. Hmm. Hah? Dia minta duit kontan. Nih ceknya nih sebulan lagi nih. 5 juta. Ini nih 4 juta nih cek gue pegang mereka. Itu katanya riba. Kamu jual beli apa di situ? Apa yang jual beliin? Mana ya apa? Mana diminjam duit 4 juta, ntar bayar tahun depan pakai ngecek nih, kair 5 juta ambil kan lebih lagi. Dibilang jual beli bukan jual beli. Masa cek dijual? Kecuali cek kosong. Hah? Minjem jatuhnya. Cuman ngomongnya aja. Lu kalau mau nih tuker cek gue nih, tuker. Nih, jatuhnya sebulan 5 juta. Ini gue tuker nih duit kontan 4 juta. Kan apa tuh 4 juta? Orang nungguin sebulan. Bulan berikutnya dicairin 5 juta. Itu apa jatuhnya itu? Jual beli apa minjem? Apa tuker? Hah? Nuker sama juga dong. Riba juga. Nuker duit lebih kan riba. Tukar duit yang sejenis tapi bayar lebih riba kecuali tukar duit nggak sejenis dolar sama rupiah ya jauh kok anu tukar duit rupiah sama dolar ya, ya beda 100 dolar 100 ribu perak lah ya <laughs> nggak sejenis nilainya kalau rupiah sama rupiah beras sama beras ya Jangan, jangan tuker. Gandum ke gandum. Kalau cek dolar gimana, Tak? Hah? Ceknya berupa dolar. Ceknya? Berupa dolar. Harganya sesuai dengan rupiah kita. Iya, ya, Kurs ikutin kurs. Gak apa-apa. Hah? Iya, jual dolar Jual dolar. Beli dolar deh. Ya. tapi kan tahun bakalan tinggi nih harganya. Gak apa-apa jual dolar <coughs> jual duit dolar kan banyak orang yang beli dolar simpen taruh deh tinggi jual orang yang masuk cek cek 5 juta tuker duit 4 kontan segala kontan 4 juta ya. itu ikhtiarnya ulama selalu jangan ya nggak apa-apa duitnya, mendingan jangan deh jadi yang ikhtiar hati-hati kalau ternyata masuk gimana ke kategori dia riba nggak selamat kalau dibilang halal belum halalnya nggak jadi pahala kan ya paham nggak kalau ternyata dia bully kan nggak jadi pahala bully doang tapi kalau ternyata dia riba jadi apa dosa dosanya udah pasti halalnya belum Jangan yang begitu. Jadi ikhtiar begitu maksudnya. Wah ini jangan. Ya jangan kita terkecoh karena keuntungan. Jangan, mendingan nggak usah. Jadi kita pakai yang hal-hal begitu tuh ikhtiar. Kalau ulama bilang ini sah, ini tidak sah, itu ambil yang dalam segala hal. ini Mendingan yang nggak sah, jadi lebih ikhtiar gitu. Nah, Imam Syafi'i bilang nyentuh perempuan batal. Imam Hambali enggak misalnya. Yang kita ambil yang ikhtiar yang batal. Kalau ternyata memang betul batal kan Imam Hambali kalah walaupun kalahnya karena dia udah termasuk ulama yang sudah punya hak yang kompeten untuk beristihad maka dia tetap salahnya pahalanya satu Hmm. Jadi ada rujukan ke situ masih boleh. Cuma ikhtiatnya Imam Syafi'i dalam hal itu. Ibu Tobi Imam Malik yang lebih ikhtiat. Seperti basus seluruh kepala. Ya. Imam Syafi'i faru. Jadi ada min plusnya ke setiap ulama-ulama ya, a'imah. In kuntum mu'minin. Jikalau kalian beriman. Fa'ilam tab'anu kalau kalian tidak melakukan hal itu, Pak ya, maka informasikanlah, maknanya ketahuilah ini, Biharbin minallahi wa rasuli Ya. Terhadap eh, peperangan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Jadi Allah kasih berita, kabar, lalu ultimatum kalau orang yang nggak berhenti dari riba perang perang sama Allah perang sama Rasul eh, siapa berani perang sama Allah ya. Allah siap merangin dan Rasulnya beserta orang-orang mukmin itu memerangi orang-orang yang pemakan riba. Ai dunya wal akhirah. Amma bid dunya adapun di dunia fayajibu ala hukami syariah wajib atas penegak-penegak hukum syariat jika amilu min syahzin jika alimu min syahzin taat riba ay yu'azziruhu bil habs bil habsi wa ghairi Para penegak-penegak hukum syariah apabila mengetahui seseorang yang melakukan riba, takzir mereka mentakzir orang itu, ya, ditakzir dengan cara apa diasing eh di penjara, di penjara atau lain-lain sebagainya ya ditangkap illa kecuali ayatuba jikalau dia tobat kalau tobat baru bebas wa in kana lahu syaubatun wa lam yaghdiru alaihi ada kata ada pada dirinya orang itu syaubah kesulitan rintangan gitu ngotot nggak mau ninggalin riba kecuali dengan cara ditegakkan peperangan ya. illa binasbin binasbi harbin nasabu alat al harbi wal kita kecuali dengan ditegakkan peperangan ya, mereka tegakkan alat-alat perang dan uh, peperangan jadi wah nggak bisa juga di takdir di penjara mau wah si ngotot nih kaum yang melawan sama pemerintah tetap berbuat riba perangin ya, perangin kayak kita perang lawan orang kafir karena hakikatnya mereka itu kafir gitu. kalau di nabiha tapi begitu kalau orang ninggalin sholat enggak ya paling ditangkap suruh sholat nggak mau pancung tapi ini hampir disuruh perang sebagaimana perang mengangkat senjata melawan orang-orang kafir. Jadi bahaya itu pemakan riba. Sampai ada seorang ulama mengatakan saya lebih senang, ya, lebih memilih 30 kali zina daripada sekali makan riba. Saya lebih memilih 30 kali zina daripada sekali makan karena besarnya dosa riba. 30 kali zina kan gudul buang kalau dipilih gitu milih mau zina puluh sampai makan riba sekali milih puluh kali zina tapi jangan emang itu disuruh pilih ah, ini iya, iya, iya. karena ini yang penting gak makan riba, zina sekali aja deh. tiga puluh aja gak apa-apa. Ini sama sekali zina ya dosennya Banyak. Itu ucapan-ucapan yang begitu artinya apa? Bukannya kita disuruh zina. Saking dahsyatnya perbuatan riba sampai ditamsilkan itu secara mubalagh ya, sangat ya. Andai kata ada dua pilihan yang nggak bisa ditinggalin, pilih 30 kali zina, apa sekali makan riba, zina 30. Kalau kita kan nggak ada pilihan ke situ. Zina jangan, riba apa lagi? Iya. Ada orang yang mahasiswa mahasiswa yang pinter, tapi giliran denger ginian otaknya bodoh. Ada yang sok keren. Oh berarti boleh zina, no, gitu. Ada. Bukan boleh zina, dia aja yang ngawur otak. Pinter retorikanya, saking kepinteran nyeplos lewat batas. Sudah lagi agoit aja diakal-akalin. Iya, Andre. Emang doa bisa merubah takdir? Mancing. Iya. Berarti Allah kalah me doa dong itu. Berarti Allah kalah me doa dong. Kan bodoh eh. Bodoh banget. Karena ngajinya telepok. Jangan ngajinya cara diskusi. Gimana kare? Doa kan permintaan. Masa permintaan bisa ngalahin Allah? ibarat bapak, nah anak minta, minta, minta, lalu bapak ikutin apa karena bapak itu kalah permintaan anak, bukan karena sayang, kesian, ya, dipenuhi. Allah gitu juga, ini pantas dipenuhi. Sang bapak memenuhi itu sayang, kadang-kadang nggak ngerti, dia sayang dipenuhi, padahal jadi bahaya, ada kan? Bapak, manusia nggak tahu, kalau Allah lebih tahu. Dia sayang dipenuhi karena tahu nih bakalan ada hikmah yang baik. Dia sayang dia nggak penuhi. Ya. Kalau dipenuhi malah jadi motorat, malah nggak dikasih. Tujuannya apa? Nyelamatin. Itu minta Allah nggak kasih, bukan nggak kasih, Allah selamatin. Itu kalau dikasih permintaan itu bakalan jadi rusak. mending Allah nggak kabulin karena sayangnya Allah. Ini husnuzon. Seorang anak reak-reak bapaknya mau masukin mobilnya ke dalam jurang. Ya. Yeah. Oh, ah, ini bapaknya nggak jadi deh karena rintian sang anak, permintaan sang anak nggak jadi. Dibelokin kanan, nggak jadi ke jurang. Apa itu bapak kalah sama itu anak? Enggak. Apa gara-gara itu anak yang apa namanya alihkan ke setir dengan tenaga dia ke arah kanan sehingga nggak masuk jurang enggak iya. ini tenaga anak kalah dengan apalagi anak usia lima tahun tapi karena bapaknya penuhi dan kesian ya, permintaan Allah begitu juga dan doanya ya Allah ya Allah selamatkan dari ini ya Allah palingkan bukan berarti Allah kalah doa Allah rubah takdirnya itu dari yang buruk menjadi baik lantaran doanya itu. Kama gatala Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Mani' jaga. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar pernah diperangin orang-orang yang nggak bayar zakat. Orang nggak bayar zakat aja Sayyidina Abu Bakar perangin. Wa amma bil akhirah hari dunia ada buat orang yang riba, makan riba. Adapun di akhirat yang ya'lam فلا يعلم أنواع عذابهم إلا الملك maka Maka adapun di akhirat tidak ya, tidak diketahui macam-macam azab buat mereka pemakan riba kecuali yang tahu al-malikul muntakim. Allah yang maha menguasai dan maha menyiksa. Hanya Allah yang tahu azabnya buat orang-orang yang makan riba. وأخرج الشيخان عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم mengeluarkan syekh dua syekh Bukhari Muslim daripada Adi berkata Abu Hurairah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ijtanibus sab'al mubiqat Jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang membahaya, menjerumuskan ya. Mubiqat Kalau mereka bertanya Rasulullah, wa mahunna? Apa sih perkara itu yang membuat kita jadi terjerumus ya? ya Mubiqat. Jadi dapat bahaya siksa yang sangat keras. Qala Nabi menjawab asyirku billah. Yang pertama syirik ya, Allah. Yang kedua wasyihir. Sihir. Ya santet, guna-guna, apa lagi tuh? Wudhu apa lagi? Hah? Wudhu, ah? Iya, normal yang itu. Yang dilatih orang dengan sihir. Ya. Itu semuanya tuh Itu bakal menjerumuskan orang itu ke neraka. Wa nafsil lati haram Allah. Membunuh satu jiwa yang Allah haramkan illa bil haq kecuali dengan hak ya, ngebunuh tanpa hak itu juga bahaya syibabul mu'min usubun wa qitalu kubrun mencaci maki orang mukmin itu hukumnya pasik, membunuh kafir kalau orang halalin darah orang bunuh gara-gara perebutan apa gitu dibunuh orang Islam itu kafir yang bunuh kecuali bilhak seperti dia menjatuhkan kisos ini orang berhak dia dapat hukuman bunuh di kisos namanya itu itu belhak atau ini orang apa namanya dipancung lantaran memang dia berhak dihukum pancung, dipancung. pancung itu namanya ada ada kebenaran yang membenarkan orang itu dibunuh. Tapi kalau nggak ada itu nggak boleh. Bunuh orang kafir dalam peperangan memang disuruh dapat pahala. Tapi kalau sekarang nggak disuruh, emang nggak ada perangan. Gimana orang-orang yang teroris itu? Dari mana sumbernya dihalalin darahnya orang-orang mukmin? Lagi sholat Jumat di bom kita robong di Mbak Marriott ya? Hah? Apa hotel apa? Ya? Marriott. Yang mati banyak orang Islam tak paham coba. Apa itu jihad? Apa jahat jadi? Wa akhir riba, makan riba termasuk dua perkara yang ulama katakan ini orang kalau kerjain dia nggak bakal mati husnul khotimah. Pasti su'ul khotimah. Bahkan keluar iman. Ya. Yang pertama makan riba. Yang kedua celak aulia. Kalau celak aulia aja itu gimana celak nabi? Celak aulia. Karena ada di zaman orang celak-celak aulia akhirnya langsung di atas Ada juga yang makan riba, ya suul khotimah. Rajin ibadah, tapi ribanya rajin juga. Matinya suul khotimah. Wa aklu malal yatim, makan harta anak yatim. Anak yatim dirawat. Ya, diakalin tuh. Dicampur sama harta dia. Dicampur mati. Habis harta anak yatim. Udah dewasa, kan nggak tahu apa yang anak yatim ya kalian dicampur sama harta dia kecuali gini memang ada hitungannya tiap hari makan segini segini segini sekian enggak disaruin sehingga tuh anak yatim hartanya pas sudah dewasa mereka ada lagi habis harta lo habis buat biaya hidup lo makan tiap hari ini jangan ya, harta kita menyerahkan anak yatim sekian. Ya, kalau dia mau keperluan itu ambil silakan dari situ. Jangan gitu, kita tampun mahal gitu. Untuk membodohi dia ketika dewasa nanti kan wajib serahin hartanya. Dari meninggal, ninggalin anak kecil, dapat bodoh bodol banyak satu miliar. Wah berebutan ngerawat tuh. Ini paman-paman ini berebutan ngerawat main tarik-tarikan habis harta satu miliar anak musuh lima tahun ya, berebutan ngerawat tujuannya itu hartanya itu gimana ngakalinnya supaya jadi bisa nikmatin ya. kalau nyelamatin beda kan mengikut nikmatin kalau nyelamatin lain nyelamatin taruh di bank ya anak kecil makan paling berat deh kami iya, ya, kita ngikut ngerawat anak yatim nanti kasih makan malah berkah. Kamu udah gede, udah umur 17 kasih unjuk tuh harta inti di bank ini atas nama inti masih utuh satu miliar coba. Eli kan satu miliar tadi ngomongnya masih utuh satu miliar. Bayangin tuh pahala yang Allah kasih dari umur 5 tahun sampai 17 tahun tanggung, Nggak diambil harta itu. Tapi yang terjadi kebanyakan tuh harta dulu 1 M, kalau tinggal 100 juta. Ya anak ya di mana mau pamannya? Dia merasa bersyukur karena dirawat dari umur 5 tahun. Ya. Allah yang maha tahu dunia. Sehingga ini dikatakan aklu maliliti Aklu maliliti Ada juga yang amanat. Ada juga ini buat anak yatim sekian, sekian, sekian disunat. Ya nggak nyampinya kepada anak yatim iya. sekian dicunak dulu ini Itu masuk makan harta anak yatim. Panti asuhan gimana ya kalau panti asuhan? Kita kan ada biaya-biaya. Biaya makan, pendidikan, termasuk pegawai, termasuk uang ini, ini, ini. Boleh itu, karena memang bagian daripada itu. Kecuali ada satu orang donatur khusus saya tanggung setiap anak yatim setiap bulan saya kasih segini segini nggak boleh itu harus kita kasih kepada anak yatim itu sekian sekian tapi kalau orang nyumbang ini buat panti asuhan kan dikelola maksudnya dikelola sama aja e, panitia muharoman panitia dari dana buat santunin anak yatim udah terkumpul kan nggak ada kejelasan di situ. Ya, waktu yang nyumbang nggak ada kejelasan setiap anak yatim dapat segini nggak yang atur panitia maka diatur satu anak yatim dapat ini ini ini ini ini lalu ada juga sebagian diberikan mungkin ke dana buat beli plastik ya kan buat beli ini ini ini sisanya simpen ya jangan sampai ntar ini buat anak yatim segini, buat beli plastik ini, buat panitia, sekarang cepek, cepek, cepek, jangan. Karena itu alas. Hakikatnya dinyari, nyari dana itu buat yatim. Ya. Hak amil ada gak situ? Ada gak hak amil yatim? Yang ada amil, amil zakat. Ya. Boleh gak ngambil eh, sedikit daripada transportasi misalnya dijemput uangnya di mana ongkos boleh nggak ya berarti ya ambil sedikit daripada transportasi ini ngambil uangnya di sana nih biayanya pulang balik dua puluh ribu boleh nggak ya berarti karena itu termasuk buat apa namanya uh, melancarkan ya, melancarkan kegiatan itu boleh. Tapi kalau buat pribadi jangan. Ya, Kalau maulid masih boleh. Wanita maulid kelar bagi-bagi wanita ada wah, masih ada sisa ya. Hah? Waduh mau mau mau. ya. Ini, panit, ini bukan panitia yang musola bukan ya? Masih yang bikin di luar. Kalau panitia musola Kalau panitia musola duit musola itu deh. Dia masjid, masjid bikin maulid udah masuk ke masjid sisanya. Boleh gak panitia yang capek-capek-capek yang tukang ngopel, nampan kasih? Gak apa-apa. Ya. Kalau kita nggak kasih besok nggak bantu lagi. Wah capek ah. Tujuh nampan sampai 200 rokok agak ini dasar bakil paling mana atau bah gitu ya yang cuci semuanya apa yang cinapan yang ngepel, jalanan kasih. Termasuk korban kemarin. Kan kita dari korban ada uang potong. Ya, uang potong. berapa sekian juta. Buat ongkos motongnya aja, buat beli plastik. Ada sisanya, panitia lagi. Iya. Nih, habisin. Emang duit potong. Bukan duit masjid. Duit, duit potong. Habis. Sian yang itu. Daging dapat, duit dapat. Besok semangat. Gitu. Kulitnya pagi-pagi yang mau. Tapi nggak ada yang mau kulit. Panitia lagi ambil. hewan itu, ini punya dia Jual lagi panitia, bagi lagi panitia. Gitu. Emang duit panitia. Tinggal tukang potong ini. Biasa dapat duit ame ongkos kulit, eh, iya upel karakter, dapat. Oh yang mahal-mahal gitu. Ongkosnya lain, kulitnya Jangan ya Bunyi. Kecuali diminta sama dia. Ah, saya tahu kan bagi kulit atlet ya? boleh bagi bukan upe. emang kan berhak siapa aja untuk dibagikan bukan hanya puyara orang masakin orang kaya nggak apa-apa kasih daging korban sehingga yang korban aja boleh ngambil sepertiganya kalau korban itu korban sunnah, tabarruk itu korbannya ambil pakai belakang. Atau jangan dua nih. Lebih dari sepertiga loh. Ini Nitip korban minta pahe tiga. Kata yang mau masjid, apa itu potong dari sono. Masjid kebagian ini doang, bagi ini bingung. Satu pahe aja buat berkas, sepertiganya jadi ngelantur dari riba. Watawali yaumaz zahab dan berlari, lari, berpaling daripada hari peperangan. Wa juga. Wajah qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Dan menuduh wanita mukminah yang terpelihara itu zina Tujuannya supaya wanita yang saleha tadi, yang terpelihara itu, yang akibat jadi tercemar namanya. Oh, bahaya. Nuduh orang aja yang tidak ghafilatil muhsanatil ghafilatil mu'mina aja nggak boleh. Bagaimana menuduh? Ya. Karena Siti Aisyah pernah dituduh. Saya rohnya Sopwan ya. yang sebut hadisul ifki dalam satu sejarah. Berita bohong, sampai Nabi sedih. Gembong yang munafik itu yang sebaliknya. Ya. Abdullah bin Ubay bin Sadur melemahkan pribadi Nabi. Nabi orang kalau udah hatinya sumpah, sedih, kan jadi lemah. Jadi kadang-kadang ya, musuh-musuh Islam gitu melemahin itu dengan cara apa ya? dibuat hatinya jadi apa? Ya? Kayak ulama-ulama dibikin lemah hatinya supaya nah, kita ini mesti siap dukung para ulama.